Alhamdulillah nih, ini eh assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah aja. <laughs> Saya itu demen ngomongin matematika halal haram. Ya, karena saya mau ngajarin sama ente semua. Allah tutup tuh segala pintu membuat ente menjadi rusak. Allah tutup. Allah nggak bakalan ngasih izin sama ente pada. Allah bikin susah. Cuman kadang-kadang kitanya nih yang masya Allah. Kita bawa nih linggis ya nggak? Ah? Kita mau bongkar toko. Allah tahu kita rajin sholat, rajin duha, ah? tapi karena setan, apa kata setan? Udah sekarang waktunya kamu buka toko. <laughs> Buka tokonya bukan buka toko buat apa namanya emang usaha, katanya buat nyongkel gitu. Atas dasar kepepet, saudara yang tidak pernah berbuat salah, lalu benar-benar buka itu toko dengan linggis ente. Tapi tiba-tiba lewat di tukang nasi goreng, nanya sama kita, mana bang, bawa linggis, itu kan ya? Mau kemana bang bolingis malam-malam? Terus kita jawab jujur. Membuka toko depan bang. Ya nggak pengalaman. Nggak pengalaman sebagai pencokel. Apa kata tukang nasi goreng? Ya dah, hati-hati ya. Jangan ketahuan satpam. Beres. Enggak lah, biasanya tukang nasi goreng cuma lewat doang kita udah begini nih. Ya nggak? Nyembunyiin kita punya linggis. Ini cerita maling yang kelas 3 nih. Bukan cerita kelas-kelas yang di koran-koran itu. Oke. Begitu ada di depan tukang nasi goreng lewat, ya. Di depan apa namanya? uh, toko. Di depan toko. Lewat lagi satpam. Satpam asli lewat. Terus dia satpam nomor kita. Ada yang perlu dibantu, Pak? Eh enggak, ini lagi lihat-lihat toko. Ya Pak, nanti kalau butuh apa-apa ke pos saya Pak, ada saya di pos. Pergi itu sebenarnya satu dua itu belum tentu itu adalah tukang nasi goreng beneran. Belum tentu itu tadi satpam beneran, belum tentu. Bisa jadi itu adalah malaikat Allah yang ditugaskan buat kita untuk mengingatkan kita. Ada kemudian seseorang yang menjabat satu apa proyek gitu. Datang nih calon pemborong, lalu ngasih amplop. Ya, gitu ngasih amplop, kemudian masuk satpam. Izin Pak, Usya Allah. Iya, ya, silakan masuk. Uh, Pak, di bawah ada tamu. Tunggu sebentar ya, di bawah. Terus dilanjutnya lagi. Uh, ini jadi amplop bagaimana? Ya itu Pak, itu amplop buat Bapak. Kalau Bapak setuju proyek ini, nanti kita tambahin lagi. Baru mau ngomong, satpam udah masuk lagi. Ya apaan sih? Pak, itu orangnya mau masuk sekarang. Aduh, suruh tunggu dulu sebentar. Orangnya udah depan pintu, Pak. Itu sebenarnya Allah kasihan sama kita. Tapi karena kita sekali dua kali dikasih reminding apa apa peringatan kemudian tidak hidup hati kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Khatamallahu ala qulubihim wala absarihim ya wala sam'im wala absarihim gishawah ditutup mati jadi kita nggak peduli ya udah akhirnya lolos tuh toko tetap kekunci apa tetap kecongkel dan segala macam. Ini mau nanda tangan kwitansi palsu, tiba-tiba macet lah pulpen. Pulpen tuh aslinya nggak macet, malaikat masuk nih ke ujung pulpen, set gitu. Sehingga nggak bisa ini. Mungkin karena ada doa istri kita barangkali begitu. Istri kita doa nih, begitu kita jalan, istri kita bilang, Ya Rob, bikin sulit suami saya. Kalau suami saya mau menandatangani sesuatu yang haram. Tapi subhanallah kita malah usaha nyari-nyari lagi apa pulpen itu dasar mudasir itu. Hmm? Akhirnya Allah lolosin dah. Ya udahlah. Serah aja deh Allah bilang. Akhirnya kita kemudian jatuh kepada yang Allah sebut kemarin di dalam surah An-Nisa ayat 30. Fasaufa nuslihi naro. Allah bilang, wakana kana Allah ya ya Buat Allah tuh gampang sekali. Sebelum kita hataman Quran, coba kita lihat ini yang kemarin kita tulis. Inna Allah kana bikum rahimah. Allah ini sayang sama ente pada. Untuk membuat ente diambil nih, minus dua kan tuh ya minus tujuh kan ya? Kan 9 juta tuh. Untuk membuat ente punya rezeki hilang 9 juta. Allah bilang. Tuh barusan tadi. Balik, balik, balik. Ah, nih. Lihat. wakana kana dzalika 'ala Allahi yasira. Eh, sini terangin lagi. Ah. Hebat kan coba eh, pemirsa perhatikan. sah Oh, terang sini. Lagi lagi. heh Oh, sakti benar. Wa kana dzalika Alallahi yasiro. Mudah sekali buat Allah. Bangun pagi-pagi masih pada lecap gitu kan ya. Dah, motor kemana nih? mapan pintu kekunci dari dalam. Lalu ente semua suka bilang begini nih. Ente kan cet nih maling jago amat ya. Enggak pakai buka pintu. Lah, ente emang ngerti yang maling itu harus selalu manusia? Enggak. Lah kalau malaikat membos nggak pakai cita buka kunci kan? Betul nggak? Ente kan selalu mikirnya manusia, manusia, manusia. Eh, you are not alone. Ente nggak sendiri. Eh, home alone. Enggak, <laughs> ente ini ama ama malu Allah yang lain. Ada syaitan, ada iblis, ada malaikat yang Allah bilang semua gaib tapi nyata gitu loh. Wa kana Allah yasira, mudah buat Allah. Tapi dasar kita nih mati rasa. Apa kata kita nih? Wah, ya udah nah, yang ini malah digedein lagi sama dia. ah lihat nih. Digedein lagi sama dia nih. Ditimbang nih di bulan Agustusnya, ya. Di bulan Agustus di sini malah perkalian matematik matematika dahsyat, Bos. 20 masuk nih. Nah, makin lama makin pinter tuh orang tuh nipunya makin jago tuh. Size-nya makin gede gitu. Kalau tadi pangkatnya misalkan cuman keroco sekarang jadi jenderal kan proyeknya udah bukan main. Kalau tadinya cuman anggota dewan kelurahan, sekarang misalkan jadi anggota dewan apa ya begitu, kan makin gede tuh. Size-nya makin jago, 20 kurang 3. Jangan ketawa bos, bukan 23. Tapi berapa? Minus? Minus 17. Kalau Allah pantengin setahun, Allah pantengin setahun, katakanlah average rata-rata minusnya itu nggak usah 17, dia konstan aja minus 2. Kan ada orang nih yang bilang begini, Bapak jagain aja Pak supply kita, pokoknya Bapak tiap bulan kita transfer 5 juta. Oke. Okay. Dijagain nih selama setahun, bot. Berarti berapa? Minus 2 dikali 12. Berapa di sininya? Minus 24. Ini setara ini setara bos dengan serangan pertama jantung. Oh serangan pertama jantung nih. Wah, <laughs> astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu tanda-tanda dari Allah seperti motor tadi. Intervalnya selalu dikasih itu jegrek di bulan ketiga. terada lagi dia nongol jegrek bulan ketujuh. Tapi kita mati rasa. Khotamallahu ala kulubihim wa ala sam'im wa ala Yang lebih gawat adalah pada saat kita menangis lalu Allah bilang, "Hei neraka, Aku tidak mau melihat dia. Campakkan dia ke dalam neraka. Parah bos. Parah. Insya Allah ya. Kita segmen 2, kita baca hataman Quran. Masuk ke ayat berapa nih? Ayat 34 ya. Tapi silakan yang mau lewat-lewat dulu. Alhamdulillah pemirsa, ya di segmen satu tadi kita tidak ataman Quran, karena saya tahu saudara ada yang telat datangnya, gitu. ya kan? Ada yang subuhan dulu. Alhamdulillah. Ya, mari kita hatamin Quran. Mudah-mudahan saudara sudah siap dengan Al-Quranul Karimnya di tangan saudara semua di depan layar kaca. Kita masuk ke eh, ayat 34 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Sadaqallahul azim. Sepenggal ayat ini aja ini udah serem sebenarnya buat saya dan buat Anda semua. Wa'tadna lil kafirina adzaban muhina. Wa'tadna lil kafirina adzaban muhina. Makanya saudara ya, perhatikan halal haram, masalah loh. Jadi pengusaha tuh ya, yang penting untung gede tapi halal. Ya enggak? ha? Cabang banyak, semuanya untung itu yang penting. Ya. Dan halal, barokah, enak dimakan, nggak bikin deg-degan. Betul nggak? Tidak berbuah menjadi penyakit. Inna Allah kana bikum rahimah Allah sayang main ente pada. Allah nggak mau ente berpikir ini loh matematika yang makin hebat loh. Ada orang datang, bos kalau ente bayar 3 juta, kita punya proyek yang untungnya 2 miliar. Jangan, masalah ini. Kenapa masalah? Aduh, 5 <laughs> tambah 3 aja minus 2, lu tahan gak nih? 300 juta jadi 2 miliar nih kan, kalau usahanya kayak aneh punya raja buku nih, di seluruh Indonesia. Ha? Ah. Terima kasih buat yang pada udah daftar menjadi agen-agen nasional. Bismillah, ya kita usaha dong ya kan. Jadi ustadz kan juga mesti usaha insya Allah. Kalau aneh guru senam, kira-kira aneh nyontoin apa? Aneh guru senam nih, aneh nyontoin apa? Ya aneh nyontoin senam lah. Lo gimana sih? Aneh guru silat nih. Wah, oh, bukan main. Aneh contohin silat lah, ya kan? Ya kan? Dua, tiga, wow. Karena aneh guru silat, aneh nyontoin silat. Aneh guru apa nih? Wah, mas. Guru apa nih? Guru ceki. guru apa? Iya. Yeah. Aneh guru yoga. Aneh ngajarin apa? Yoga. Berarti aneh nyontohin apa? Yoga. Nah di event tausia di wisata hati ini aneh ngajarin usaha. Karena itu aneh nyontohin juga usaha. Ustadz Arifin Ilham guru apa itu? kudu zikir. Apa yang dia lakukan? Nyontoin apa? Nyontoin zikir. Kira-kira begitu. Ada tuh yang kagak mau nonton antv, <laughs> Masya Allah. Dia bilang, dia bilang, dia bilang, udah mas. Jangan sebelah sama Ustaz Yusufnya. Ntar malah gak bisa ngaji. <laughs> ya jadi dah, suka-suka orang. Ya, saya ngajarin nih. Mata-matanya kayak begini nih, hati-hati. Hati-hati. Kalau kemudian kita modal 300 juta, tapi bisa jadi 2 miliar, 3 miliar dan halalan toyiban mubarokan fi ada keberkahan di dalamnya kita belajar dari dia bos tapi kalau judulnya bos terdapat nih proyek untungnya 2M jangan deh jangan-jangan belum nyampe nih untung udah game duluan ente nggak bakal kuat aneh bilang nih di sini minus dua kali dua belas, ya minus dua empat. udah mulai serangan jantung nih jangan Eh dia pakai cerita tiga tahun. Tiga tahun itu berapa? Minus tujuh, dua. Ya masuk rumah sakit. Dia tunangan lagi nih. Paham tunangan lagi? Paham nggak? Jangan sampai deh ya. Saya doain pemirsa semua jangan sampai tunangan lagi. Tunangan lagi itu pasang cincin. Di dalam lu punya jantung tuh tenangan namanya. Jantung lu baik-baik harus pakai cincin. Pasang ring namanya di jantung. Tentu, ente nggak boleh nyinyir. Kenapa Pak? Jantung ya? Oh ini dia nih. Minus dua kali berapa ya Pak? Agak boleh, ini buat diri kita. Yang begini-gini ini buat diri kita. Karena belum tentu ada orang yang punya penyakit karena apa? Karena ujian. Contohnya udah ada. Siapa? Nabi Allah Ay Ayo. Wah, sekarang tuh jangan mau begini. Mikir-mikir ente. Satu miliar bisa jadi 500 juta. Ah, bagaimana ceritanya? Satu miliar jadi 500 juta. Ini ada tanah belas semangka modelnya nih. Oke, titik mana aja dan insya kejaksaan kita atur, semua BPN kita atur. Oh, jangan, deh, jangan. Alih-alih kita malah untung 500, malah jadi minus 1,5. Ini minus 2,3 M. Waduh, ente belum tahu rasanya kayak apa dikejar-kejar orang. Jangan deh, Nah, ini pengalaman nih di urusan yang begini nih. Iya, karena itulah saya ngajar. Saya kalau udah kalau udah mengejebolin proyek, nggak bawa lagi proposal, bawanya mobil. Zaman dulu tuh, zaman masih jahiliyah. Kita udah dengan bahasa isyarat aja udah bisa tahu ada tuh orang. Kita bawa mobil, kita tinggalin kunci mobil. Udah ngerti dah tuh, udah paham dah, disikat sama vet. Pokoknya kita punya untung kira-kira 20 kali harga mobil. Emang Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Pantas aja itu saya bisa punya utang jadi minus 1,4 miliar. Ya begini modelnya cuma ceritanya. Saya cuman cuman apa ya? Ya cuman sampir-sampir doang, nggak telak-telak banget gitu. Oh, ini udah digampar Allah kayak begini. Gimana lagi yang proyeknya T? Waduh, saya bingung tuh. Kayaknya tuh masuk surga dia. Ini iya bener kok kencengan malaikat nendangnya. Wah, silakan deh, lewat dulu. Kita ulangi saudara. Kita ulangi. Saudara punya lima. Atau saudara punya tiga gajinya. Saudara ada bisnis nih tapi haram nih. Ada sampingan tapi haram. Ada pemasukan tapi haram. Jumlahnya lima juta. Jangan berpikir saudara jadi delapan. Pakalan minus dua. Kalau Allah langsung ambil, ini cakep nih. Pokoknya kalau langsung Allah ambil, cakep dah. Ente punya dosa apa misalkan ngapa ngegoncengin perempuan misalkan gitu di motor ente. Tapi begitu di apa namanya? Apa tuh? Ya udah lama saya nggak pakai motor, sorry nih. <laughs> Sombongnya. Makanya ente tuh kalau punya motor jangan lama-lama. Ya, jangan sampai tiga tahun pakai motor. Itu enggak? Hah? Itu yang namanya apa? Servis berkala tuh. Itu sampai penuh tiga tahun. Checklist semua nih. Bangga lagi. Begitu jual apa? Saya rajin pak. Setiap sebulan sekali saya eh, apa eh, servis berkala. Bukan, lu tandanya nggak pernah berubah tiga tahun. Lu tiga tahun nggak pernah berubah servis berkala motor. Lu coba dong tiga bulan lu sedekahin. Kan jadi servis berkala mau mobil. Ya, kayak gitu. Nah, begitu ente ngeboncengin perempuan yang bukan muhrim. Gitu. Perempuan yang bukan muhrim boncengin nih. Kagak ada polisi tidur aja, berhenti. Ngik gitu. Nah, yang belakang, set Modelnya bangsanya Masya Allah lagi. Eh, begitu nyampe tuh nurunin si perempuan, ente nyampe rumah, ente standar. Begitu ente standarin, ternyata ambles. Jatuh nih motor, jebret, lecet. Itu tandanya langsung diambil sama Allah. Ini langsung lunas tuh. Dosa hari itu langsung lunas. Tapi itu warning, the first warning dari Allah. Langsung kita istighfar. Waduh, baru goncengin udah begini ya. pokoknya lebih dari goncengin? eh, gitu. Nah di urusan matematika halal haram ada warning dari Allah. Begitu kita belilah Blackberry pakai duit yang boleh haram, enggak? Ya Hah? Pakai cerita kita wudhu, eh dia kecemplung. Lagi on lagi cemplungnya. Mau dipungut belum belum diteken plasnya. Masih ada anuannya. Waduh, mana nih? Hah? Paham ya, paham ya? Hah? Makanya jangan macam-macam. Eh, Allah bilang wakana dzalika 'alallahi Yasiro. Allah bisa nggak sih ngambil harta orang yang satu triliun betul dikumpulin? Bisa nggak sih? Aduh bos. Udah ini dia nih. Allah kana wa kana dzalika ya yasiro. Gampang buat Allah. Allah yang bikin outlet ente sampai 700, Allah yang bisa bebesin ente sampai minus 1400. Dan bahagianya kita, bahagianya sama Allah Pak. Allah tutup jalan ini, Allah buka jalan yang ini. Ini ya Allah sayang sama kita. Ente mau nambah, mau lebih. Jangan yang ini ya. Ini aja nih jalannya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minggu-minggu ini kami lagi belajar nih matematika halal haram. Mudah-mudahan bukan cuma tumbuhnya rasa takut, tapi rasa kagum sama Allah. Bahwa Allah itu saking sayang sama kita. Allah sediakan jalan-jalan lain yang halal, yang berkah. Jangan sampai ada otak kami ya Rob mikir begini. Jangan kata sekarang mah yang halal, yang haram aja susah. Jangan sampai ada begitu. Engkau bimbing kami ya Allah hingga kami tutup mencari yang halal tapi juga barokah. Rabbi firlana warhamatu alaina Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.